السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا والصلاة والسلام على المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطاهرين المجتبى Para pendengar RRI yang budiman Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Sya'rawi tepatnya saat sekarang ini adalah pada ayat keempat yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون yang artinya dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Para pendengar yang budiman, kalau kita melihat kepada ayat ini, ayat ini diawali dengan huruf waw. Di dalam kaidah bahasa Arab, huruf waw ini paling tidak ada dua bentuk. Yang pertama yang disebut dengan waw al-idhafah. Wawul idhafah artinya adalah waw yang merupakan penyambung dari pembicaraan atau dari ayat sebelumnya. Dan yang waw yang kedua adalah wawul ataf atau wawul isti'naf. Wawul isti'naf ini atau disebut juga dengan wawul ibtida. Di mana waw itu diletakkan sebagai awalan dari pembahasan yang baru. Nah, jika kita lihat dalam ayat keempat ini, maka yang disebutkan oleh Al-Imam Mutawalli Sya'rawi dalam tafsirnya adalah waul ataf. Artinya waw di sini lanjutan dari ayat sebelumnya. Nah, sebagaimana yang dijelaskan pada ayat sebelumnya tentang ciri-ciri orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat ini juga dijelaskan tentang masalah keimanan terhadap kutubus samawi, kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah diketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala selain telah menurunkan Al-Qur'an, sebelumnya juga telah menurunkan kitab Injil, Taurat, dan Zabur. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, dan Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihim salam. Nah, kitab-kitab ini wajiblah kita imani. Nah, berbicara tentang keimanan di sini, maka ada perbedaan terhadap keimanan kepada Al-Quran dan keimanan kepada kitab-kitab samawi yang diturunkan Allah sebelum Al-Qur'an. Keimanan kepada Al-Qur'an adalah keimanan secara totalitas, menyeluruh. Yakin bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah al-munazzal ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan sebuah firman yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan keimanan kepada kitab-kitab samawi sebelumnya adalah keimanan secara umum. Ya. Di mana kita hanya meyakini bahwa Allah pernah menurunkan kitab-kitab tersebut kepada para nabi-nabi yang telah disebutkan tadinya, yaitu bahwa kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud dan kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa serta kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Ya, di sini saya ingin bertanya nih Pak Ustadz. Ada fenomena baru di Indonesia karena dia disebut di sini kita beriman kepada Al-Qur'an, kitab-kitab sebelumnya. Nah, di Indonesia ini ada penganut ajaran Lia Eden ini Pak Ustadz. Jadi Al-Quran digabung dengan Injil, Taurat, bahkan agama-agama kon, uh, wad yang dibuat oleh manusia pun digabungnya menjadi satu. Apakah ini dimaksud beriman kepada kitab-kitab samawi dan Al-Qur'an itu Pak Ustaz? Iya. Memang ini adalah satu fenomena yang mengawali tahun 2006 ini dan sebenarnya Lia Aminuddin atau yang sekarang lebih ngetren disebut dengan Lia Eden ini ya sebelumnya juga ada sudah ada permasalahan-permasalahan seperti ini seperti ketika bulan Ramadan yang lalu ada uh, tentang madi ya sebelumnya juga ada uh, beberapa aliran-aliran yang menyimpang dari Al-Qur'an berkaitan dengan pertanyaan itu tadi bukanlah atau tidaklah dapat dikatakan menggabungnya seperti itu kemudian dijadikan dijadikan satu kitab dan diyakini itulah yang disebut dengan walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Tidak. Karena keimanan terhadap kitab-kitab sebelum Al-Qur'an itu tidak dapat dilakukan secara totalitas. Mengapa? Karena telah terjadi tahrif, telah terjadi perubahan, telah terjadi e, pemalsuan di dalam baik itu di dalam kitab Taurat dan begitu juga di dalam kitab Zabur. Sebagaimana kalau kita lihat sekarang ini kitab Taurat itu selalu disamakan dengan perjanjian lama dan kitab Injil itu adalah perjanjian baru. Jadi sudah terjadi tahrif, sudah terjadi perubahan sehingga itu tidak bisa dijadikan sebagai pegangan. Nah, sedangkan keimanan kepada Al-Qur'an adalah keimanan yang secara totalitas. Kita harus meng mengimani Al-Qur'an itu harfan-harfan. Setiap huruf yang terkandung di dalam Al-Qur'an itu haruslah diimani eh, dengan penuh kepada Al-Quran itu tadi. Jadi kesimpulannya Pak Ustaz, eh, bahwasanya ide untuk menggabungkan itu sendiri adalah merupakan ide konyol ya, tidak mungkin terjadi gitu ya. Iya, menurut saya bukan hanya konyol, tetapi ini menunjukkan kedangkalan pemahaman agama itu sendiri begitu. Karena apa? Karena kalau orang yang paham tentang agama itu dengan menyeluruh, hal ini tidak akan dia lakukan begitu. Iya, uh, di sini mungkin saya ingin bertanya lagi nih Pak Ustadz di sini ada disebutkan bima apa-apa. Apakah mungkin kita juga meyakini uh, hadis Nabi karena pengertian unzila ilaika itu bukan saja Al-Qur'an itu Pak Ustaz. Iya, saya teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang menegaskan bahwa apa yang diturunkan dan apa yang diucapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sekali-kali dia tidaklah mengatakan sesuatu itu dari hawa nafsunya melainkan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ada perbedaan antara Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengimaninya. Kalau Al-Qur'an itu pasti validitasinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang telah disebutkan pada pertemuan yang lalu pada ayat pertama dan kedua telah dibahas juga bahwa Allah Subhanahu wa taala menjamin dialah yang akan memelihara Al-Qur'an. Tetapi kalau hadis tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau dalam istilah ulama klasik Al-Qur'an ini adalah al-wahyu al-matlu wahyu yang selalu dibaca. Artinya wahyu yang dibaca oleh umat Islam. Sedangkan uh, hadis ini adalah sebagai wahyu al-bayan, penjelas daripada hal-hal yang dilihat secara global terdapat secara global di dalam Al-Qur'an. Mungkin iya, demikian. uh, Pak Ustadz Ardi, uh, saya uh, sekarang ini banyak melihat ini ya, uh, terutama akhir-akhir tahun 2000, 2005 ini banyak sekali aliran-aliran baru yang berkembang baik di Indonesia maupun di luar negeri. Ada aliran Ahmadiyah, ada aliran yang di Jawa itu yang dibakar pondok mereka dan sebagainya. Ini saya kira uh, mereka sudah menambah-nambahkan lebih daripada apa yang diwahyukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi uh, seperti Ahmadiyah sendiri, Ustadz Ardi, ini mereka kan sudah menambahkan dari apa yang diwahyukan kepada Rasulullah dengan menganggap uh, Mirza Ghulam Ahmad ini iya. sebagai uh, nabi terakhir dan sebagainya. Bagaimana ini menurut uh, Pak Ustadz? Ya di dalam Al-Quran, sebagaimana yang juga telah ditegaskan oleh Al-Imam Syarawi bahwa tidak ada Nabi dan Rasul setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah pernah mengatakan, "Laukana ba'di nabiyyun lakana Umar." Kalau sekiranya ada nabi setelahku, maka Umarlah itu nabinya. Artinya bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mafhumnya dalam hadis ini mengatakan tidak ada nabi setelah aku. Begitu. Artinya ketika seseorang itu anyone siapa saja ya mangkana yang mengakui dirinya adalah sebagai seorang nabi dan rasul ketika itulah dia salah dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan wahyu setelah Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu disebutkan di dalam uh, Al-Qur'an itu sendiri adalah al-muhaimin yang menghapus syariat-syariat sebelumnya dan sebagai uh, terakhir dari wahyu yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi eh, sedikit Pak Ustaz hmm. <clears throat> untuk melihat ini saya mohon penjelasan ya lebih detail tentang ujung daripada surah ini bil akhirati hum yuqinun. Apa maksud yakin di sini? Apa maksud akhirat di sini? Akhirat itu bisa diinra atau bagaimana? Iya. Eh, karena kita tadi setelah berbicara tentang fenomena masyarakat yang berkembang, sikap masyarakat terhadap Al-Qur'an, sikap masyarakat tentang kitab-kitab sebelumnya. Dan di sini juga kita saya ingin sedikit menegaskan bahwa atau menjelaskan banyak sekali juga aliran-aliran yang menentang adanya hari kebangkitan itu. Banyak orientalis yang meragukan tentang yaumul akhir. Oleh karena itu kalau kita baca kitab Sa'rawi ini, subhanallah beliau ini orang yang sangat uh, eh, berpikiran kontemporer ya dan memberikan eh, ilustrasi-ilustrasi uh, yang sangat mengena kepada kita. Di dalam kitabnya beliau me mengibaratkan yukinun di sini yakin kepada orang-orang yang sedang berjalan-jalan ke New York misalnya. Atau kalau kita di sini yang belum pernah ke Bali misalnya kita jalan-jalan ke Bali. Nah, ketika kita mendengar bahwa Bali itu indah, New York itu hebat, banyak gunung-gunung pencakar langit, maka itu disebut dengan ilmu yakin. Hanya sebatas ilmu, keyakinan yang dibangun atas dasar ilmu. Sedangkan ketika seseorang itu telah sampai di Bali atau sampai di New York dan dia melihat bagaimana keindahan eh, daerah Bali, maka itu disebut dengan ainul yakin. Artinya dia telah melihat tapi ketika dia telah muayasyah, ketika dia telah hidup di daerah tersebut, maka ini disebut dengan hakul yakin. Nah, begitu juga dengan akhirat ini. Sekarang ini kita masih melihat atau mendengar, ah, mengetahui tentang hari akhirat, hari berbangkit itu secara ilmu. Dan kita mendengar informasi itu lebih jauh dari Al-Quran. Bagaimana Al-Quran itu e, menggambarkan tentang hari kebangkitan itu. Di mana saudara tidak memperdulikan saudaranya, bahkan ibu yang sedang menyusui anaknya pun tidak memperhatikan kepada anaknya tersebut. Artinya kegalauan yang terjadi pada hari kebangkitan itulah yang diberikan gambaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti ketika terjadinya hari akhirat, maka ketika itulah atau hari kiamat, ketika itulah yang disebut dengan hakul yakin atau sebelumnya adalah ainul yakin. Jadi kalau dalam ayat ini yuqinun ini maksudnya yakin dalam artian memahami dan mengimani secara ilmu dan ain. Iya. Tapi belum hakul. Iya. Walaupun Allah Subhanahu wa taala telah memberikan beberapa contoh sebenarnya tentang hari kiamat ini. Ya, beberapa saat yang lalu atau dua tahun yang lalu akhir 2004 kita melihat kejadian tsunami, gempa yang terjadi berulang-ulang bahkan gempa itu masih berulang sampai saat sekarang, sekarang ini begitu. Dan ini, dan dan itu pada tahap uh, ainul yakin gitu maksud saya. Hanya sebagai uh, contoh bahwa hari kiamat itu bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi, hmm. hari kiamat itu bukanlah sesuatu yang jauh daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa ditambahkan oleh rekan-rekan yang lain. Iya, mungkin di sini saya sedikit menambahkan. Jadi ada suatu kisah di mana Nabi bertanya kepada sahabat, "Bagaimana harimu pada saat ini?" Dia menjawab, saya seakan-akan telah melihat surga. Nah, di sini timbul pertanyaan, artinya apa? Bahwa sahabat tersebut sudah sampai pada derajat ainul yakin. Dan bahkan pun mungkin perasaannya sudah seakan-akan dia hakul yakin. Nah, Ber berada di surga maksudnya? Ah, sudah seakan-akan berada di surga. Oh, iya. nah, di sini mengatakan bahwa keyakinan seseorang itu minimal diharapkan dari ayat yang keempat ini ilmu yakin. Yakin betul bahwa surga itu ada dan neraka itu ada sehingga itu menjadi barometer kehidupan dia di dunia ini. Dunia ini sementara dan akhirat itu lama, sangat sayang artinya dunia yang sementara ini kita raih dengan mengorbankan akhirat yang lama. Itulah yang diharapkan mungkin dari sifat mutakin yang terakhir ini. Terima kasih sekali Ustaz penambahannya. Baik mungkin di penghujung daripada pertemuan kita eh, pada hari ini para pendengar RRI yang berbahagia dapat kita simpulkan beberapa poin berkaitan dengan ayat kedua dari surah Al-Baqarah ini, ayat keempat dari surah Al-Baqarah ini maksudnya bahwa iman kepada Al-Qur'an haruslah dilakukan secara totalitas Artinya memahamkan Al-Quran, baik itu membacanya, kemudian memahaminya dan mengamalkannya. Sebab iman itu harus memiliki tiga komponen, yaitu tasdiqun bil qalbi, diyakinkan dengan hati, wa qawlun bil lisani, diucapkan dengan lidah, wa a'malun bil jawarih, dan diaktualisasikan, dipraktekkan, dilaksanakan dengan anggota tubuh. Nah, keimanan kepada kitab-kitab sebelumnya hanyalah keimanan eh, dalam pengertian yakin bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab terdahulu dan tidak menjadikannya sebagai hudan, sebagai petunjuk dalam kehidupan. Karena di dalam kitab itu telah terjadi tahrif dan tabdil bahkan ya, penyimpangan-penyimpangan dan perubahan-perubahan. Dan yang kedua adalah tentang hari akhirat sebagai seorang yang beriman kepada Al-Quran, kita harus yakin bahwa hari akhirat itu pasti terjadi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala merahasiakannya kepada manusia sebagai cobaan bagi manusia itu sendiri, sebagai ujian. Nah, di dalam mengimani atau meyakini hari akhirat ini, kita masih sebatas ilmu yakin, artinya masih sebatas informasi dari Al-Quran. Namun bukanlah Eh, sesuatu yang mustahil terjadi. Kita telah melihat betapa Allah Subhanahu wa taala mampu melakukan segala sesuatu dengan kekuasaannya. Akhir-akhir ini kita melihat di Jember terjadi banjir bandang yang subhanallah luar biasa yang itu sendiri tidak diperkirakan oleh manusia. Artinya keyakinan ini haruslah kita dasarkan kepada keimanan kepada Allah, kepada Al-Qur'an dan kepada hari akhirat. Demikian yang dapat disampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih kepada ustaz-ustaz yang telah hadir dalam kesempatan ini. Aku qawli hadza wa astaghfirullah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.